Enggang kula taklimi, enggang tansah winantu empah kehormatan. Pejabat pemerintah dalam semua tingkatannya. Yang saya hormati Bapak Camat beserta seluruh jajaran Muspika. Bapak Kapolsek dan anggota yang hadir yang saya hormati. Bapak Kepala Desa, setyo perangkat desa, ugi tokoh-tokoh masyarakat. Enggang Winulio pengurus pengajian rutin malam Ahad Paing, tapi ini pas buatin malam Ahad. Paing, pun malam Ahad paing, Gih, Lah niki kok buatin malam Ahad paing. Oh, menyesuaikan jadwal kiai ini. Saben malam Ahad paing sing rawuh nggih kados ngaten katai. Pret. Iki teko semene akeh rak mergo sing ngajian warjah itu. Ingkang kula hormati kanca-kanca panitia, kanca-kanca remaja yang saya cintai, yang saya banggakan. Hadirin, hadirat, mustami'in, mustami'at, para bapak, para ibu, para sederek, dulur-dulur kula, sedaya jamaah ingkang sangat kula tresnani, kula dongaaken sedaya ingkang akan ngaji dalu menika tansah pinaringan rahmat, hidayah, maunah, maghfirah, barokah saha ridhonipun Gusti Allah. Sesuai dengan acara dalu menika ngaji rutin sekaligus halal bil halal langkung rumiyin dalam mengaturakan kundayan doa taqabbalallahu minna wa minkum ajma'in ja'alanallahu wa iyyakum minal aidina wal faizina wal maqbulina wal ghanimin kullu amin wa antum bi khairin amin Allahumma amin setelah satu bulan kita sama-sama menjalani tarbiyah, pendidikan dan pelatihan dalam madrasah Ramadan. Bulan yang secara harfiah bermakna pembakaran dosa. Ngobong dosa ini kulau penjenengan yang dawe Kanjeng Nabi ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Seluruh dosa-dosa kulau penjenengan di ngapura Gusti Allah obong nganti telas diambil dari kata romdo yang berarti panas yang membara, panas yang membakar, dijadikan nama bulan. Ramadan membakar dosa, ngobong dosa. Ilo para sepuh Enggang sami winasis, Biasanya rien menjelang bulan Ramadan atau di akhir bulan Ramadan itu rame-rame bikin obor. Tapi bukan obor rakyat. Ini obor yang dalam bahasa Inggrisnya disebut the oncor. Oncor napa tolok to orang ontor biasanya dibuat dari uh, gombal mukio yang dimbel-mbel terus disujeni dicelupkan ke lengok gas terus diintep-intepkan ten gawange omah makanya menjelang maghrib disumet niki lek yang sekosian ditangleti putrane mboten saged jawab dan jawab diawur mak nyapo katik nyumet oncor barang eh mbahmu yang wis mati ini arep mulih mungkin ndak petengen ra dalangnya di disumati oncor. Sebenarnya bukan itu Bapak Ibu jemaah sekalian. Itu filosofinya mengingatkan kepada masyarakat bahwa Ramadan itu bulan yang membakar dosa-dosa kita sampai habis. Sebagaimana dilambangkan dengan ini the oncor. Gombal mukio yang dibakar api sampai entek dari latu. Nek kula jenengan ngisi Ramadan niku leres, bener, optimal, maksimal ibadahnya, siang dan malam harinya benar-benar kita maksimalkan ibadah kita, maka seluruh dosa-dosa kita habis terbakar. Lah sakniki ontor niku pun mboten pati usum Pak Camat, sakniki ganti merdon. Niku nggih meh sami, dilarang oleh kepolisian nggih pancet ana mawon. Niku asale mercon niku lak utuh terus disumet seleredor hancur berkeping-keping entek dosae asale wakeh disumet entek lah ngoten sing mercon niku asale wutuh terus disumet seleredor nyapu, nyapa kaget namanya mercon di mana-mana ya mengagetkan masa ono mercon kok seleret ngek hmm, mercon apa nah lepas Ramadan ngaten menikah? satu pertanyaan besar untuk masing-masing kita adalah berapa hasil yang kita raih selama mengikuti pendidikan dalam madrasah Ramadan kalau wingi. pendidikan yang sekolah dan bulan Ramadan wingi niku pikantuk hasil sapiro. Dalam bahasa yang mudah dipahami kira-kira sekolah Ramadan yang kita jalani kemarin niku kula pendidikan termasuk jumlahnya orang-orang yang gagal napa lulus. Umpami niki kula tanglete ten jamaah sedaya sing ngawut mriki kalau wingi madrasah Ramadan jenengan gagal napa lulus? Lulus napa gagal? Gagal napa lulus? Pede banget. Oke, okay, kalau penjenengan ngaku lulus gak pareng-pareng mawon. Cuma yang lulus niku mesti wonten tandane. Kalau memang Romandone lulus, maka pak Dani Ramadan ini ada peningkatan ibadah baik secara kuantitas maupun secara kualitas kalau ini bulan Ramadan dilatih dididik untuk rajin baca Al-Quran buktinya sabun malam ikut ngaji tadarusan Saben dalu ndelek maos Quran, saben dalu tadarusan. Menawi Ramadane lulus, senaoso Ramadan sudah lewat, tadarusan Al-Qur'ane terus mboten ngangge brei. Terus pundi ten kene kampung napa niki? Pojok mriki masjid langgar musala yang dalu tadarusane Al-Qur'an terus napa brei? Berarti lulus napa gagal? Ngeyel. Boleh ten daerah kula mereka malah dilokke. Ana langgar kok khataman Al-Qur'an ngoten malah dilokke. Kae langgar ndi wis ora poso kok sik darusan, ora roh wayah ngono. Tapi kula yakin ningali wajah-wajah sing kawuh terutama bapak-bapak mas-mas meskipun Ramadan sudah berlalu saben dinten paling boten saya angsal sekawan jus. Alhamdulillah. Eh, jus melon, jus apel, jus mangga, jus alpukat. Kemarin kita dilatih untuk jadi wong sing ahli qiyamul lail. Buktinya setiap galun dereke salat tarawih 20 rakaat ditambah witirnya 3 rakaat. Sik gak trimo bapak-bapak niku yang dalu sik imbuh tahajud melih ra ngoten Pak nggih. Preketek. Wong nek ahli qiyamul lail ku wajahnya mencorong ora buruk-buruk kaya wajahmu ngono. Lu menawi Ramadane lulus ngantos sak mangkin dan seterusnya qiyamul lail ndak ada henti Salah satu ciri orang-orang sholih, orang-orang yang dicintai Allah itu adalah istiqomah qiyamul lailnya. Lah nyapa ini kok mboten ngoten. Kemarin satu bulan Ramadan rutin derek witir, Ramadan berlalu witir kentir. Ya mungkin kemarin tarawih dan witir sing dilampahi mboten mutu, mboten kualitas. Penyakit yang kula panjenengan yang salat tarawih witir niku lah ming buru cepet to nggih. Ngono ngeloke wong Muhammadiyah. Apa wong Muhammadiyah salat taraweh setam sepisan mek 8 ra niat. Kono walu tapi suwe. rong 20 tapi cepete kaya godak maling ngono. Mereka meng wolu ning tumak ninae direksa, rukun-rukune leh ngelampai kanthi dangu kualitase sae. Lah panjenengan kalih dosa tapi kerudukan ngoten niku. Salat jamaah, alhamdulillah, Allahumma shalli ala Muhammad. Lah wong bocah-bocah nom-noman niku lek tarawih mesti golek imam sing kecepatane 400 km per jam. Apa nih imam leket lemot suwi ya ora payu. Imame yo ya setel, khawatir gak uman penumpang leh ngimami masya Allah banter Allahu akbar bismillahirrahmanirrahim Allahu akbar entul-entul jadi-jadi guli-guli gobek-gobek men salat Selamat malam Allahu akbar bismillahirrahmanirrahim Allahu akbar entul-entul jadi-jadi guli gobek-gobek men salat nah Selamat malam Allah Akbar bismillahirrahmanirrahim Allah Akbar ntul jadi beli-beli gobek-gobek mencolot kula niku rak mikir lah wong-wong jane maca piye jane maca apa to salate kuwi kok iso ntul-ntul jende beli-beli gobek-gobek mencolot sing diwaca apa Lah wong rukuk mawon niku mestine rak maca subhana rabbiyal azim wa bihamdi kaping 3. Kula prakteke mangke sak pira suwene topi. Allahu akbar. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi subhana rabbil azim bihamdi subhana rabbil azim Lah saged wa Allahumma Iku paling cepet nembe sami Allahu liman hamidah. Lah nek entul-entul sendiri jadi tuli-tuli kupik-kupik niku sing diwaca apa? Paling ngaten kerupuk rukuk pun nembe Allah Akbar jentit. Lha rukuk kok ming mata donga sup niku. Memantune itidal sujud dan Allahu Akbar jentit. Lah rukuk mata sup sujud ming mata sup niku sing ditiru Imam sinten? Imam Samudra ya wis modar. Nggih mergi mboten kualitas niku. Mila akhirnya nggih syukur leh nglampahi sholat tarawih pun boten bahas yang gagal-gagal Kalau seneng saat saderenge Ramadan niku bulan-bulan ular nggih nelek elek melepet Ramadan lak nawaitul ngentung alillahi taala dados entung mung kari gela gelundung dilor niki dul entung dilor niki dul niku la la illallah la la illallah la la entung kedahipun dados kupu lambang keindahan api manfaati lah pertanyaane, wong pojok mriki wingi ngentung sak wulan Ramadan sak menika pun medal saking Ramadan dados kupu napa dados codot? Nek lulus Ramadane pasti kula panjenengan pikantuk penghargaan saking Allah yang berupa Idul Fitri. Kembali kepada fitrah. Saking menikah Kula badhe maos syair mangke panjenengan bales kula kanthi sareng-sareng maos selawat burdah. Huwal Habib Maula Yasal ya Rabbi bil Mustafa kalih ya arhamar rahimin. Bon ngaji rutine wis petang tahun kula yakin sedaya mbon saged, sedaya mesti hafal. Nah sing mboten saged nggih mboten napa-napa, pokoke nderek mangap-mangap ngoten mawon nggih. Yo kersane pantes no Bu. Mulyane derek muni masa badhe mingkem piyambak lah buatan pantes. yang buatan sakit menyesuaikan nggih mangke derek ngeten mawon. Lagunya pun biasa mawon. Kados sing biasane kula waos ngoten nika. Wal habibul ladzi. Ngoten nggih? Ben kula barengi timbang mangap-mangap tok. Gak usah ditabui. Aku kepengen meroh lambini wong wong nih. gara-gara harap ditabui nih. Alkobil ala nafsi واستكمل فضائلها فأنت فأنت بالروح لا بالجسم Nazaran huwal habib maula ya ya rabbi bil mustafa kali ya arhamar rahimin. Latine sing boten saged ke lambi mangap-mangap Ya apa. Huwal habibul Ladi ayo toyang yo Yuk. Huwal habibul Ladi ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم أيوه هو الحبيب بلني هو الحبيب الذي النجاشة من كل هول ناد أهواني مقتحمي أي أيوة، مولاي مولاي صلي وسلم دائما إيمان أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أيوه هو الحبيب bareng هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل عول النار أهوال مقتحم أيوة يا ربي بالمصطفى يا ربي بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم أيوه هو الحبيب هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من أهوان مقتحمين أيوه يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين Thunder يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين هو الحبيب الأخير هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم اللهم صل على محمد Ngeten iki termasuk titik asimilasi nilai. Kula matur asimilasi ngoten niku ibu-ibu paham mboten? Ya dari sisi barang itu. Metode dari para pejuang agama di Nusantara ini dalam menyiarkan Islam kalau di tanah Jawa nggih para wali leh ini, agami niku caranipun saya. Merangkul bukan memukul, mengajak bukan mengejek. Pakai sentuhan-sentuhan halus, tidak pakai kekerasan, tidak pakai konflik, mboten gawe Kontok-kontokan, koyok-koyokan, mboten. Maka tidak ada sejarahnya Islam radikal masuk di Indonesia. Dulur-dulur ke niki sing nembe panas-panase nembe rame rame nih, wonten aliran namine ISIS tapi sumuk. Jenengan boten usah katik tingguh terpengaruh model noten-noten niko, niko boten jihad nameng tendat. Masuknya Islam di Nusantara ini lewat proses akulturasi budaya. Ya ora ngerti mana? Anjen ngomongi wong gak pati cerdas ya rada angel ya. Akulturasi nggih tunggal literasi orang orang to, Bu. Apa yang menjadi hobi masyarakat kala itu yang menjadi kesenangan masyarakat tidak dilawan, tidak ditentang akan tetapi ditutkan. Ditutkan ini, Ya ditutkan. Contoh, masyarakat Jawa senengane wayangan, nggih mboten. Ngoten niku para wali mboten menentang wayang, mboten. Derek wayangan. Peresmian Masjid Agung Demak Bintoro niku nanggep wayang dalange Sunan Kalijaga. Lah mangke ten lakon-lakone wayang itu diisi ajaran-ajaran agama. Diangen-angen kalih wong Jawa. Kok masuk, matuk, batuk cocok, cok gali cok gali gacok. Cocok. Akhirnya masuk agama dirasuk, iman ihsan melebu, mantep, mancep, menep, tetep agamane ngoyot, cemokot. Kok cemokot bareng? Tak terdoyahkan. Carane ngoten. Wong Jawa senengane gendeng-gendeng. Para wali menciptakan gendeng dalam mensiarkan agama. Mila ngantos semakin jenengan tasih sami apal gendeng-gendeng sing karyanipun para wali niku wonten judule ilir ilir. Niku isine ajaran agami, mangke dibarengi zikir selawatan didamel rengeng-rengeng ngaten niki. Wong Jawa seneng dijak rengeng-rengeng diangen-angen wah matuk gatuk akhirnya agama dirasuk. Ndamel gendeng melih judule cublek-cublek <clears throat> suweng. Niku isine nggih ajaran agami dikai dikir solawatan gawe reneng-reneng terus dironte-ronte diuraikan isi kandungannya filosofi agami diterima oleh yang Jawi gelem lebu Islam namal gendeng meleh seluku-seluku batok niku ini ajaran tauhid ajaran tentang keimanan kok dironte ronte dibarengi dikir solawatan gawe reneng-reneng bang bayi awak dewi lak doseneng seneng diraso namal gendeng meleh judule turi-turi Boteh, niku ngelengke kematian ngelengke dino akhir ngaku nah, dironte-ronte artine ngene ngene ngene ngene diajarke diwulangke dibarengi pikir selawatan gawe rengeng-rengeng sehingga agama bisa dimasuk. Karena metode penyampaiannya bagus, caranya nyebarke agama niku sae, mboten ngangge kekerasan, tapi lewat silaturahim, lewat pernikahan, lewat perdagangan, sehingga masyarakat yang tidak mlebet Islam ini do seneng guyub rukun tentrem bersatu, mboten ngangge congkrah, mboten ngangge koyok-koyokan. Makanya desa mungkin lagi pengen masyarakatnya buatan congkrah, buatan peker, isok bersatu, guyu, rukun, tentrem. Ngono kulit ngundang kiai ojo sembarangan, ojo angger. Nek iso kiai sing model ngene iki. Model ngene iki model sing tak critake, modele para wali, kebijakannya para wali. Ngono lho, Bro. Kula lak namung matur model ngene iki to, mboten model Anwar Zahid. Sinten sing matur model Anwar Zahid? Kemenyek. Anwar Zahid boten kiai, boten. Namun Pak Yai mawon. Nek nah, numpak terus ngrayai. Dadi lah numpak kursi ini gak yang ngrayai, numpak sepeda, numpak awet ngrayai. Carane niku sae. Lho sing purun damel metode para wali ngantos semangkit anak putune niku ya yaudah seneng zikir, sregep selawatan kados sing ten wingking kula niki. Selawatan kalih do ngeplaki terbang to gimana Loh, ngeten iki ana sing ngelokke. Saiki jarene bid'ah kok gak gelem nganggo metodene para wali. Sekarang banyak yang mengatakan yang solawat itu bid'ah, yang merenyeti maulid bid'ah, sembarang bid'ah. Nyapo solawatan di katik nganggo ngeplaki terbang barang bid'ah. Jawaban, Bro, timbang ngeplaki ndasmu. Tak hmm. niki ngono kakean pitakonan. Kula sering kadang ditangleti. Apa iku dasare wong wis mati kate dikirimi donga apa ya tekan? Ya tekan. Kok umpami ndongake tiang sing pun mati niku mboten tekan, mayit mboten usah disolati. Wong nyolati mayit niku tujuane lak ndongake njalukke ngapura. Memantun takbir ketiga niku sing diwaos pripun? Allahumma lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ya Allah mugi panjenengan paringi pangapura piyambake. Mugi panjenengan paringi rahmat kawelasan dhateng piyambake. Niku sing didongake tesih urip napa sampun mati? Sampun mati lah ya berarti tekan wong sing perintah Kanjeng Nabi. Lah nek umpama ndongake wong mati mboten tekan niku mayit mboten usah disolati Pak, blundungke ngono wae. Paham nggih? Nyatane dados rukun ten dene khotbah. Khotbah Jumat niku wajib wonten ndongake tiang mukmin. Niku lek mboten diwaos khotbahe mboten sah. Ten akhir khotbah niku lak wonten Biasanya diwaos di akhir khutbah kedua. Allahumma ufir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah mugi panjenengan paringi pangapura pun tiyang mukmin daler lan tiyang mukmin asri. pun sedaya tiyang Islam daler lan sedaya tiyang Islam asri. Al ahya'i ingkang tasik sami urip wal amwat lan enggang sampun sami mati. Ya ndongake sing urip, ya ndongake sing wis mati. Tak maten nggih. Nggih apa ora tau melu Jumatan melu nggih. Kadang budal Jumatan wayah khutbah yo ngantuk. Ana sing takon melih, "Lah nek ngoten niku kirim donga nyameti telung dinane, pitung dinane niku dasare napa?" Nggih mboten usah dasar. Wong hitungane dina kok ditakokke dasare. Apa dasare telung dina? Apa dasare pitung dina? Ya padha karo apa dasare dina Rebo? Apa dasare dina Senin? Terus sing masalah ki telung dinane kematian sampean nyapa, pitung dinane kematian sampean nglakoni apa? Iku masalahe. Lah telung dinane pitung dinane lek sampean misuh terus kaya dosa. Waya pitung dinane kok mendem berjamaah. Kaya dosa. Waya pitung dinane bantingi kertu nik. Mm, balak pentol. Mm, kaya dosa. Tapi nek telung dinane pitung dinane sampean muni, lah ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Mosok muni ngono gak entuk. Lah nek muni ngono gak oleh terus kon muni piye? Nek koyo ya apik-apike unen to, apik-apike bacaan astagfirullah, hal azim astagfirullah, hal azim astagfirullah. Apik-apike bacaan. Ana sing tekok meleh, nyelameti pitung dinane wong tua tapi mboten pas pitung dinane mergo mboten gadah duit pripun yo ya enteni sangang dinane sangang dina dereng sakit yo ya enteni 14 dina Gak nek petang wong tua tapi mboten pas petang eh dari gak ada biaya pripun enteni sakit itu. tak enam yo kena. Lho, sampean ki nyelameti dina apa nyelameti wong tua? Lah nek sampean nyelameti pitung dina yo paske pitung dina sing mbok selameti dina. Lah nek sampean nyelameti wong tua, lha prasa kula senajan mboten pas pitung dina, mboten pas petang bulu dina, nggih kena-kena mawon. Ngono kuwi ana sing gak setuju. Eh ya kudu pitung dina, ya kudu petang puluh dina. Sing ngudukno niku lho sapa? Kiai anu sak donya nggih mboten enten sing ngarani kudu pitung dina, kudu petang puluh dina. Mboten. Mboten kudu. Eh tak aturi melih niki penting rungokke. Nyelameti wong tua ngangge duit utangan hukumnya pripun? Iki penting soalnya yang tukang utang. Jawab. Nyelameti wong tua ngangge duit utangan niku hukumnya wajib. Pertama jelas wajib nyaur. Lho mau ditakuti dasarnya nopo kok wajib? mau usah dasar. Lho mau uripmu yang mengandung utangan kok getihmu mengandung utangan, dagingmu mengandung utangan. Wong tuamu ngamut sampean mulai alit ngantos sak mangkin niku dipikir gak nganggo duit utangan barang lho. Ya utang kok takoni saya saiki saya sugeng niku. Lah nganggo utang barang. Lho saiki giliran sampean sing ngramut wong tuwa nyelameti ndongake wong tuwa katik takon piye hukume nganggo duit utangan. Ya wajib. Wong utang-utang nek oleh ya lumayan saiki golek utangan ya repot ya gak ninggal BPKB. Misalnya niki niku aneh-aneh apa itu? Kula nate pas ten Mekah niku lah wonten jamaah haji niku wayah tawaf sunnah niku betul sorban terus sorbane diusap-usap ten kene watune Ka'bah niku. Duki pondokan niku ditanglet nih. Mas. Lah nyelok kula kan Mas ngono. Ngusap-usap sorban ten kene Ka'bah niku musyrik napa mboten? Ya, tak jawab mboten. Lah kok mboten? Mulai kapan ana musyrik usep-usep Masa usap-usap surban nonggone Ka'bah kok musyrik. Sama tahu kamu nopo kiai ngaji. Musyrik adalah usap-usap. Hanya usap usap-usap surban tak Ka'bah musyrik, usap-usap bojo barang yang musyrik. Usap-usap duit barang itu yang musyrik. Mana meneng. Itu apa itu? Ngedeke warung tinggal ini, kate lemahnya lemahnya lemahnya dibacakan ayat Quran itu musyrik itu ya enggak Nah lemah kok kayak ayat Quran apa gak musyrik lu? api api lemah iku kayak ayat Quran, elek-elek lemah itu dibisui. Nah ya wis apik itu? Badai ngedeke warung. berapa pak harus derek, warung badai tinggi ini, mungkin-mungkin bikin untuk berkah, Mungkin saran-saran kita wasaken al Fatihah, Al-Fatihah. Lah itu? to. Mosok badai ngedeke warung, badai damel ngegeni warung kok Saudara-saudara sekalian, sebelum warung ini ditempati, mari sama-sama kita misuh peng sewu. Ini wong Wahabi kan sing aneh-aneh mele, Lek ketinggal santri-santrine wong NU ngeten iki nggih. Lek ketemu kiai ini lak sama nyucuk tangan nggih. sama ngambung tangan. Mereka mengatakan itu musyrik, itu bid'ah. Kata mereka tidak boleh e, mengambung tangan kiai. Mereka begitu tidak boleh mengambung tangan kiai. Pulau pas Mekah dan Madinah, Ini kula kata ulama-ulama Wahabi mantun ngaji ngadeg lho santri sing diwulangi niku nggih melu ngadeg terus kiyaine niku dirangkul di ambungi bun-bunane aku yang mencep dari ngambung tangan gak oleh kok malah nyucup bun-bunan aku ini ngambung tangan gak oleh kok nyucup bon-bonan oleh. Apa bedane tangan karo bon-bonan wong tangan ki awak bon-bonan yo. Allah, makanya nek coro kulo, termasuk kiai-kiai enun tandonya ngambung tangan kiai boleh nggak? Boleh, yang tidak boleh iku nek emplok. Lho mergo jenis saya ngeten iki. Pun ini meleng melih ke. Wong Jawa seneng senengane tembang-tembang. Ben sergap dikir, solawat, selawat. Yo tidak dikir solawat yang versi tembang. Akhirnya seneng di lagu kir ngrengeng ngeten nih ke. nek orang ini iki termasuk apa ini jenenge lagi? Orjen apa keyboard? Yang ono sing ngarani haram. Nek kula nggih mboten, Ung. Utek-utek pentil kok haram. Ini pun yang mulai dari mau utek-utek pentil ngono. Lah utik-utike dibarengi solawatan ngono. itu gampang-gampang haram zaman saiki. jadi apa ki jenenge gak pentel mbok utik-utik? Lho ngono kuwi. Lah mergo wong Jawa aneh tembang. Ya ben seket dikir solawatan dikai solawat versi tembang. Mula wonten solawat versi tembang capeng gunung. Ayo jajal wajah terus aman sauti. yang semangat eh, aman semangat pulang nggih, semangat. Tapi yang dengan loyo pulang nggih loyo. ini sekedap mawon terus pulau tinggal. Arek sampean aku. Aku kan tergantung kamu. Jajal wonten niku versi caping gunung. Di zaman ber jor kelingan lah iku mangke ditibake selawate ya Robbi bil Mustafa pas Ayo Bu Tobi ya Robiqil Mustafa ndamel lagu Taping Gunung Bu, tareng diwaca timbang do ngrasani kiyaine. Nah aku ngerti dirasani sebelah kono. Hmm, hmm. kok gak padha karena kaset-kaset kae ya. Hmm. kaset kok ireng prasa kulit niki kok ketara tok ganteng. Ya. Ayo sama ngerasani ngono to. Hmm, hmm. Kiai mbok ngerasani mesti ngerti. Oh, roh itu Ayo jajal sayang, tak tiak. Ya Robi Bil Mustafa lagune taping gunung. Bro, enggak usah pentile rasa ditutuki, Bro. Aku pengen roh lambene wong-wong ini. Tapi ya Robi Bil Nggih. Balil maqa. sidana wes semono wae wong conto mawon ora usah nih, mundak ngentekke watu soal iki wis wengi aku arep pindah Ono meneh solawat versi perahu layar. Ya Nabi Salam Alik niku didamel lagu perahu layar. Bib Lutfi sing ngarang. Ya Nabi Salam Alaika, Ya Rasul Salam Salam Alaika. Ayo coba sekarang go. Perahu layar go. Ya Nabi. Sek sek sek. Nyapa suaranya kadek dimpet bareng. Dibrolke napa kuatir untune merotoli? Kuatir ilate ucul, mboten, mboten kira merotoli ke mawon, mutu tuan ini jemput malah awon dadine ngene. Ya nabi salam, tak ketepan brotol kemburi pret-pret di mesake nih, Ayo coba ya nabi salam alek lagune perahu layar. Dados. Ya nabi salam laika ya rasul salam salam laik. Amatan. penglihat numpak ing dina minggu hmm, wong hmm? pojok dilawan nanti bae oleh kabeh ibu-ibu mami kok remen kalih lagu kosida orang boten ndamel melaku kosida solawatane Ya parang yang penting lagune cocok kalian nada solawate Saya terus penggalan kalimahe yang dilakukan boten ngubah makna mboten napa nopo. umpami nggih ya Rasulullah salamun alaik niku dilakukan pengantin baru nasi darian niku lho sungguh senangnya pengantin baru ayo Bu sarang yo Lo kok sungguh ya Rasulullah kok sungguh nadane niku selawate ya Rasulullah ya Rasulullah alik teroret teroret Wes semono wae wong contoh mboten usah diteruske ngundak ngentekke waktu soalnya iki wis wengi aku arep pindah ada yang sukanya lagu Melayu, boleh nggak kalau pakai lagu Melayu? Boleh. Yang penting itu tadi lagunya cocok nadanya kalau solawat terus lapat-lapat yang dilakukan buat merubah makna. Misalnya lagunya Siti Nurhaliza. Ya Rasulullah, salam alaik. Ayo coba, ayo kan tak kayak waktu Ya Rasulullah, salamun alaik. Ya Rafi راسني ودراجي عطفة ياجي عدل bes mau ngono wae, ora usah nih wong conto mau ndak ngentekke wektu, soalnya iki wis aku arep. Iya. Sing nom-nom kurang hot, kurang hot, pakailah gendang dangdut bisa ndak? Bisa, ngapain tidak? Pokoknya lagunya cocok kalian ada solawatnya. Misalnya, Ya Rasulullah salamun alaik. Ayo coba bareng semangat. Ya Rasulullah salamun alaik. Ya Rofi Ashani wat. Ya terus. Waduh fatayani rotan. Lami. Wes semua wae rasa ditutup nih. wong suntuk mawon ndak ngenteke waktu soalnya kimas mengi. aku harap. Iya. Ada yang bilang, aku tuh sukanya sama lagu India boleh nggak kamu pakai lagu India? Ya boleh-boleh aja. Yang penting cocok. Misalnya lagu India yang kucek-kucek kotange. Nak wonten to niku. Tumpai wae lumai wae bojone dhewe kucek-kucek kotange. Nah, iki bahasa India. Ya Rasulullah, salamun alaikum ya rafi'a Wadaran. Wes eh, semono wae rasa nih, wong tonton mawon ndak ngenteke waktu soalnya ki wis aku harap. Tapi kalau lagunya ndak bagus ndak boleh loh ya ndak cocok dengan nada selawatnya ndak boleh. Contohnya gundul-gundul pacul. Ndak oleh iku mbok gawe gundul-gundul pacul tuh kembelengan nyongki-nyongki waktu kul kembelengan itu ndak boleh. Ya ro ya salamun alaik ya ro ya ro itu ndak boleh di anfata yaji yaji rotan alam. Kok jadi yaji yaji to? Napoke Ustaz Cak. Indonesia lah mboten parung yaji yaji. Ya oh, eh lalju lalju lho. Lalju lalju itu tidak bener. Kalau marhaban ya Nurul ini kayak yang biasa dipakai makhluk yang itu kan bagus. Marhaban ya Nurul Aini marhaban marhaban api atau dimodifikasi juga boleh marhaban marhaban marhaban An marhaban tak disolawatan terus sing ngarani solawat aku kupinge ben turken. Marhaban ya nur aini marhaban jadal husaini. Nah, ngono, aja sembarangan kok lagune digembah dukun. Ada marhaban sedang ngobati nur aini. Kanan katanya diguna-guna guna husaini. Sambil kemat kami itu melut marhaban sampai sangat itu tidak boleh. amat bukain tak Kalau mau lagu India kan banyak lagu India yang bisa dipakai. Patah lagu India. Aki kuli hoya hubin Karena katanya diguna guna husaini. <laughs> Sambil kemata kami temelut marhaban nambe sahlan. Itu tidak boleh. Awas bukain tak Kalau mau lagu India kan banyak lagu India yang bisa dipakai. Patah lagu India. Akiduli hoya hoben bitare ingka hota he. Ngangkit mana kiai terus gak iso. Kiai saya kiri apa-apa kudu iso. Mulane yo laris. Lho pun sing sepuh nek mboten remen Jadi game metode. Cara untuk merangkul jamaah biar yang mau datang ke pengajian itu semua lapisan, semua kalangan, mulai kanak-kanak sampai kawak-kawak. Pengajian umum kok beda dengan pengajian yang gak umum. Haji di pesantren, kajian kitab, mutola'ah, haji temen. Pengajian umum ya harus pinter-pinter ngemas. Pengajian umum yang meteng-teng serius. Biasanya yang gelem berangkat ngaji nggih ming sing wis mabu kuburan niko. mencoro coro-coro ngono gak gelem budal. Kroco-kroco barang ngono ya gak gelem angkat. Halo, Bro. Nah, tapi lagi dikemas model metode yang iki, coro-coro teko kroco-kroco budal, kok nek wis budal tekan nggon gedikin dah, saya siji-siji ngono carane ngono kadang ya diperloke age kuli hoya hoban ditaring ka hotahe कैसे कहो मैं ओ यारा ये प्यार कैसे होता है चुरुरुरुरुरु चुरुरुरुरु lah mau Habib saya mohon gendamel lagu niku lho rohatil afyaru tashdu niku nah ini cocoknya kok digawe Salawat Badar Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Ayo bareng. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin tekan kono wae mboten usah dipangi juru juru juru juru usah Perhatian, ada yang nggak boleh dirubah, buatan pareng dirubah ah, karena sudah pakem, maka nggak boleh dirubah. Contoh, adan. Adan itu nggak boleh dirubah, itu sudah pakem. Pertama dia wajib bahasa Arab, nggak boleh ditransit ke bahasa lain, nggak boleh pakai terjemah. Wah, bocah nom-nom kok gak gawe terjemah. Wo maha besar Allah, maha besar. Tak oleh, kena bocah pojok kayak wah gawedi wah gawedi. Lah nek sing ngaten wong Madura enggak malah ke Wah mahajar aja Allah mahajar aja tak ya. Enggak oleh. Lagunya harus bagus, indah, merdu. Kenapa? Karena azan itu implementasi dari panggilanipun Gusti Allah. Milo ning lagoke sing sae wong timbalane Gusti Allah di zaman Rasulullah sian sing ditugasi dados muadzin, tukang adzan niku sing suarane saya kenceng, merdu, kersane sing mirengke niku remen ini atine kepengin mendatangi. Ngono. <laughs> Lagune sing sae. So nganti adzan mboten ngangge lagu. Adzan tak dilakukke ya medeni wong. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi adzan kok nyumet mercon. Sing saya Boleh mengadopsi gaya Timur Tengah di rumah Ahmad sana bagus Allahu Akbar Allahu Akbar nek model ojo wadungan kan biasa mawon tuh ada nih Allahu Akbar Allahu Akbar ngono ae iki sing ngadan bocah nom Nek sing ngadan bocah umur sudah papat Allahu Akbar Allahu Akbar أشهد أن لا إله إلا الله Baru makanya masjid munda subuh. Aku mau tekan kene yang ngono azane. Hayya al falah. Aku asline nek rumah azan model ngono kudu tak parani tak jongkokno wong. Lah sing nom-nom ngene iki lho nyanti. Kok tega kok mentolo wis mambu lemah dikongkon azan. Sing sepuh mboten azan, sing sepuh karing donga, sing azan sing nem-nem niki lho suarane sing enak, sing banter kenceng merdu, panggilane Allah ning dilagokke ngono. Lho sayange sing nem-nem niku ora gelem sapa masjid, sapa bilyat ae. Mbok tak dongake sing nom-nom kapan wayah azan sik nggone bilyat, bilyate urung game areke muga-muga wis game dhisik. Ben. Iki jamaah semenyake mandi, rungokke bocah-bocah. Sing genah lagune sing sae piring lah enak tiru kan hayya 'ala shalah lah enak rumah ke? atau model Madinah versinya beda kalau Madinah lagunya hayya 'ala falah kata tutup ke, enak ini sama garing rumah ketok oh. aku yang bengok-bengok koyo ngene ini engko entuke pira ya urung jelas yang garing ke? maksudnya entuke ngaji waktu ini kan dibagi ngono lho Niki nah, wes wis sak jam. Lagune sing apik aja sembarangan, kok adzan digawe lagu oplosan. Tutupen botolmu, tutupen oplosanmu. Digawe azan. Hayya Haiya shalah, hayya Haiya shalah, hayya 'alal falah. Gak oleh. Sembarangan burung aku mbok gawe tak gesak. Apa meneh mbok dilaku si malakamal. Mendati turuti dituruti. Aku mati Allah. Di kawe adan Hayya 'ala shalah. Hayya. Gak ya oleh. Itu ngawur itu nama sing genah. Lagi mau sairane akbil alam nafsi. Ono cocoke dhewe itu. Kene suluk <clears throat> suluk wayang itu cocoknya nganggo basa Jawa. Oh, bumi kunjang tanjing langit kelap-kelap katon lir kencang ingsang mawekan, mawe gandrung. Enggak Bukti bahasa Indonesia yo elek. Bumi berguncang-guncang langit berkedip-kedip. Nah, Sulo opo kok bumi bergoncang-goncang, langit berkedip-kedip. Lu kan nyanyi lagu Indonesia Raya, aku lagu kebangsaan, semangat nasionalisme. Cocoknya bahasa Indonesia. Indonesia tanah airku ngono. Mbok cara ngawi yo elek. Indonesia lemah banyuku. Ya, nek ketemu kono wong kebumen wong Purwokerto kono bahasane ngapat Jawa Tengah mriku. Kaya dadi Indonesia lemah banyune nyong ngono. Azan nopo kok nyong-nyong. Halo. Malah nyawang kotak. Kotak ora ana isine pamerke. Mbok engko dinyo lek gotong. Aqbil 'alan nafsi. Adepono awakmu, nilaine awakmu menungso ku sing piye? Wastakmil fadailah. Sempurnakan instrumen-instrumen. Alah orang ngerti nang ini Angel ngomongi wong pojok dia. Sempurnake keutamaan keutamaan hatimu. Dadi wong sing utama. Fa anta birruh la bil jismi insan. Sampeyan diarani menungso iki mergo roh, ora mergo jisim, ora mergo jasad. Jasad iki rak wadah mawon. Nilaine menungso iki mergo atine. Nun sewu, nek wedhus, sapi, kebo nilaine mergo daginge. Nggih mboten? Eh buka gak nggih kok. Lat. Nek wedhus, sapi, kebo niku nilaine mergi daginge. Semakin kata dagingnya, semakin lemu, semakin gede, semakin larang regane. Nggih mboten? Tapi mboten sedaya lho Bu, kewan sing gedhe niku larang regane. Kadang ana kewane cilik luwih larang timbang sing gedhe. Ya, manuk kutut niku, manuk kutut niku cilik iso luwih larang regane tinimbang sapi sing gawedhi. Ngono. Hu. Ana manuk. Lha wong aku ngomong durung rampung wis diguyu. Ana manuk. Duwe suwi mano manuke iku mentahe kalih matenge, larang mentahe. Mano apa? Kok mentahe ambek matenge larang mentahe. Lagi mano kutut wae. Larang mentahe bang matenge mergi nilaine mano kutut, mboten saking daginge tapi saking suarane. Allahumma sholli ala Muhammad nek sapi, kebo, wedhus regane mergo daginge, tambah kata daginge, tambah lemu, tambah lalang regane. Tapi nek manuk kutut nyatane regane mergo suarane. Lah nek wong pojok, wong kuadungan regane mergo manuke. Kok gak nyambung ya? Mergi atine, iman takwane. Mulane nek panjenengan sakniki ngrumangsani wingi Ramadane gagal, mau dicoba dites yo. Lulus nopo gagal? Muweyel wong kene. Lulus urun ning kotak ming 5000 ngono ki Ngono kuwi lulus. Wingi Ramadan dilatih dan infakin sedekah. Misal niki nggih tambah lomane niku dadi kupu. Nek ning aku ya todot. Mangke wong niku nek tambah rezekine mboten tambah sedekahe niku dihukum kalih Gusti Allah. Wonten ceritane ngoten niku. Ono wong nalika tesih melarat niku yen Jumatan ngisi kotak ten amal masjid sewu. Begitu wis suge, ngisi ki pangga sewu. Karo koncone dilokke, biyen melarat sewu, saiki suge kok ya sewu to Mas. Aku nah, ki istiqomah kok. Sing istiqomah niku sedakoe nek jumlahe nggih mboten istiqomah. yang pun wonten mangke dihukum kalih Gusti Allah. Setunggale wekdal sing suge niki wau Jumatan, begitu lenggah wonten kotak amal lewat ten ngarep keset, senodos tembiene sak telono ngoten diodo seh dilebokke sewu diuntel-untel dilebokke kotak dereng mlampah diteblek kali tiang keng wingking plok lenga sing neblek niku tiang sepuh wong e ora bejaji gak potongan sugih blas potongane wong larat melungi duit niku sewu, Mas kagum ya Allah wong iki rapati bejaji ngekeki duit sewu tanpa basa-basi dilempit lebokke kotak begitu kotak disurung diteblek meleh Mas duit sewu sing mbok lebokke duitmu sing ceblok mau kok Mas Taman modus dua sewu itu bareng karo satu sewu mulane tak cukup tak kena sampeyan matur suwun bolo boke kota. Ini dihukum karo Gusti Allah mangke. Makanya mau sing mlebokke sewu engko duit satu sewu hilang paling. Betul betul. Bu. Bu. Kula panjenengan iki merawaske duka lulus duka mboten, mula nek lulus dosane entek di ngapura, Mestinya yang paling enak nih bu mati. Suargo kok Nek Ramadan ini berhasil kan dosane di ngapura, bersih dosane, dia oleh rahmat oleh pembebasan teko neraka. Rampung ngoten kok langsung mati. Wah Suargo, Dan saya ini urip peleh ngeten iki. yang ngaji nanti ini gak ganjaran, tapi kan ini rampung pulau nembe salam mawon ini kumpul mulai lambi ini. saya kudungan-kudungan niku biasa, Nembe limang cangkah menung, Mbak, aku ini lebih encep yang ambek uangnya. E. Padha aku kayak mana yo bar cepi lah itu iya tau mbak mbak mencap mencap koyo ayu-ayu lambi ini kau lambi jaran yo mencap mencap. aku menunggu ku yo ya ngerti to mbak apa ngapa salahku kok terus aku kredit yang bisa bayari Makanya pun kami yuk ulo penjenengan diparingi kesempatan urip kali Gusti Allah niki muga-muga menangi ulang Ramadan meleh sakit nambah kualitasnya langkung saya amin Allahumma Mula diparingi urip niki disyukuri alhamdulillah. Sing penting u urip mulyane wis padha mati kabeh kula panjenengan nyatane saya diparingi akeh tangga-tangga kanca-kanca bolo-bolo sing wis padha seda kula sampean saya diparingi akeh keluarga sanak famili sing wis padha mati ning kula panjenengan saya dikai urip. Pancen urip niki nak mboten pesenan. Panjenengan nanti pesen urip napa mboten? Mboten urip niki mboten jalukan. Kula panjenengan mboten nate jaluk. Tapi urip niki peparing pemberian saking Gusti Nah Gusti Allah niku tanggung jawab Bapak Ibu jamaah sekalian. Gusti Allah maringi urip boten namung diparingi urip tok. Sedaya kelengkapane urip dicekapi, sedaya kebetaane urip sandang pangan papan dicukupi kali Allah. Kula dengan mengkari ikhtiar, ngumpulke ikhtiar untuk mendapatkannya. Wis disediani kabeh karo Gusti Allah. Cobi. apa butuhane jenengan sing boten disediani Allah? Butuh ambekan disediani Allah. Butuh melihat dikasih mata, butuh mendengar kasih telinga, butuh mencicipi rasa dikasih lidah, butuh berpikir dikasih akal. Butuh mengambu? Mengambu. Yo, meng mengambung yo. Dikasih hidung. Butuh merasakan? tiga hati. Butuh berjalan? Dikasih kaki sama melangkah-melangkah kayak gini. Yo, hati-hati melangkah nunggu wong wedok nunggu nyatu barang si ora butuh apa saja kita dikasih. Butuh keluarga, tiga no bojo, no anak. Halo. Butuh oma disediani kayu, Karim bentuk, karim proses, ke oma butuh dahar, ini kok bahan-bahan makanan komplit, kari ngolah, kari proses, beras, jagung, delay, kacang hijau, butuh masuk eh. gorong sama nambah ini kok keruan nih wae, eh. cek ditambahi kali, dimbui gawe no ayam, mendo, sapi, butuh apa meneh? Dunia ini didamel Allah buatan kangge sinten-sinten, kangge menungso. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Gusti Allah sing nitahke kanggo sliramu kabeh menungso. Apa wae sing ana ning bumi, sedaya diciptakan Allah untuk manusia. Makhluk selain manusia iku nunut, amul. Aslinya sedaya kangge menungso. Allah menciptakan rumput-rumput rumput. Itu ketoknya kan eh mbah kok gugup kabeh. Untuk wedhus, untuk sapi, untuk kebu, tapi sesungguhnya mboten. Allah damel suket niku nggih kangge menungso. Buktine rumput dimakan wedhus, wedhus dimakan kamu. Rumput dimakan sapi, sapi dimakan kamu. Kan dia menungso, rumput dimakan kebu, kebu juga dimakan kamu. Allah tidak mel buah-buahan macam-macam mulai pisang, pepaya, mangga, salak, jeruk, apel, anggur, sawo, jambu. Kan dia menungso sedoyo niku. Ayo bantah. Yo gak kanggo menungso tok, yo kanggo codot bereng. Pinten sing dipangan codot niku siji, sing akeh dipangan menungso. Jambu dipangan codot paling siji, loro, telur, Niku mawon sitane codot jadi dipangan wong pojok. Yo kemana? Allah ndamel liwak segoro segara niku rono-rono niku kangge sinten? Menungso. kucing kucing iki manggas buntut sampe dari. Mboten mawon akhir-akhir niki kucing gelek gak uman soalnya ana presto. Kan sak sih, sak rine sak buntute dadi mbok demplok kabeh kali wong pojok. Wong kucing eling-eling jare kucing iki kucinge kene to wong kocok. Yo yo. Ayo, Sopi, sampean butuh napa sampean? Saya kita takoni. Butuh duit apa mboten? Butuh duit apa mboten? Eh, yo nemen duit. Ngono ku Gusti Allah sayang sayange kalih menungso. Dalane golek duit niku gampang. Sak kudu awake menungso ki yen diobahke kanthi kreatif bisa dadi duit. Delok plong-plong ngene kaya ora ngandel. Bukteke Bu, ke urut keng dukur menisa niki iso dadi duit sedaya. Dukur dhewe niki rambut iso dadi duit kok diruwe-ruwe digembyak atau digobekno sret. Metu tulisannya clear lho. Sponsor sampo. Rambut dadi duit gobekno sret sanslik ngono. Ngisore niku mripat. Mripat iso dadi duwe. Ya, Contone tukang syuting iki. Nek bondo ngincem tok entuk duwe kok. Mengkane tukang syuting rata-rata mripate ombo sisih. Gaweane ngene terus. Ngisore niku irung dadi duwe. Bakul kembang niku. Ini kembangnya wangi pora, kualitasnya saya pora diambus irung jadi duit. Bakal mbakong yang ngoten. Ini dimbel-bel terus diambu. Ngoten. Ngisor irung niku tutup. tangkem nih. Lho cangkem nih sudah jadi duit. Contohnya. Eh, gak kudu aku kok muncung contoh nggih kathah. Lah niku tukang-tukang parkir niku. Ndang kemeti seseli sempritan ke motor ke motor. Oleh duit. Ya wis aku digawe contoh ya pernah. Nah contoh wae. Tangan niku ya sudah di duit. ini nih nutuki ipen ya iso sudah duit tangan. Kerajinan-kerajinan hasil karya tangan semua. Kuape bisa di duit. Bokong nih ya sudah di duit. Ya artis-artis kan Sahrini, Julia Perez, Dewi Persik, Saskia Gote, Ayu Ting Ting Wohu anha. Orang gawe dot iki gawe dal. Nek nah, pokoke cuma nomor. Eh, duwe. Kabeh iso dadi duwe. Jangan rame gak usah bahas kabeh pokoke. Iso dadi duwe kabeh. Mangkane urip niki disyukuri alhamdulillah. Carane nyukuri urip pripun? Yuk urip niki digunakake nglampahi nopo mawon. Sing manfaat tentunya manfaat akhirat rasa umat orang belum yang nyamoni cerewet. Urip niki ayo digawe nglakoni apa ae sing iso jalani kula jenengan nampi rahmate Allah, kula jenengan nampi ridane Gusti. Aja sampai uripe kula jenengan niku damel nglampahi sing iso ndadekke bendune Allah, sing iso ndadekke murkane Allah. Cobi kula panjenengan dipun paringi mripat karo Allah. Dengan mata ini kita bisa melihat langit yang biru, bisa melihat laut yang luas, gunung yang tinggi menjulang, keindahan-keindahan alam ciptaan Allah mudah sekali bagi Allah untuk mengambil penglihatan kita, membutakan mata kita. Tapi kenapa mata ini justru sering kita pakai maksiat? yang haram sering kita lihat. Kebenaran ayat-ayat Al-Quran jarang kita baca. Tidak mau Quran oleh sak lembar nesiut-siut. Tapi lihat nginceng mau ngadus ke betah. Kita diberi pendengaran oleh Allah. Telinga dirangkai sedemikian rupa disusun wapi kali Gusti Allah. Sehingga kita bisa mendengarkan suara-suara yang merdu, syahdu, mendayung-dayung, menyentuh kalbu. Tapi justru Telinga ini jarang kita gunakan mendengarkan kebenaran-kebenaran dari Allah. Mudah bagi Allah untuk mengambil pendengaran kita dan membuat tuli telinga kita. Saweneng aku nang ngaji metawun teng. Metu <laughs> icil mbok paham mbok gak pokoke ketok meticil ngono aku seneng. Koyok serius-serius. tidak oh, rampung ditakoni ngaji apa mau. Mbok karo. <laughs> Yang penting saiki lak ketok meticil. Coba kita diberi lesan. Dengan lesan kita bisa berkata-kata, bisa berbicara. Tapi justru lesan kita sering kita pakai mengkhianati Allah. Sering kita pakai menggunjing, mengumpat, memfitnah. Mudah bagi Allah untuk mengambil lesan kita. Mengunci mulut kita sehingga kita nggak mampu berkata-kata. Coba terus pikir. Ya Allah, menungsa niki gitu, kita kini doanya hasil ini mboten gadah ada nopo to. Hmm, cinten sing duwe tentunya nih. Hui. Tentunya kita dereng wonten sing ke penjenengan. Namun disilihke kengken damel cuman hak pakai bukan hak milik coba sing duwe teng kene donya mboten enten sing ada tentunya niki kali Allah dereng diwehke sampean dereng diparingke sampean Namun dikengken damel mawon sing diparingke sampean niku benjing ten swarga resmi punya sampean diberikan sampean gak akan ada yang mengganggu gugat gak akan ada yang utek-utek resmi wae sampean tapi lek tentunya niki namun dikengken damel mulane nggih gantian saiki sampean gawe dilungkas digawe wong liya Oh, ramai lu duwe meng gantian bingung neh nyurat wis tanah saingatnya bingung lah sertifikatnya yang tuh bisa mendamel sementara mau tenawan mungkin sampai yang rampung lah damel lebih damel tiang sana. Mau kok bingung lah nyurati lah sertifikat sampai biru langit tukaran karo dulur, geger karo dulur. mau namung dikengken damel sementara. Pundi sing diparingi jenengan aku lo pengen ngertos. Halo. lo bukti nih, lek kerja beton apa beton Saatnya- saatnya dunia ini kalau mati mboten dibeto. Bekel helm niku helme rak kuwatan, tapi mboten enten sing helm. Coba sing nem-nem kula tanglet, pemain bola paling top menurut sampean sinten? CR7, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Diego Costa, James Rodriguez apa sapa kono? Eh, nek sok wis mati sampean titeni budal no kuburan sama mobil piro? Kok loro bal apa sing mbok maksud? Kok loro ya telu sak ndase. Ngomong ngamu. Niki dereng diparingke sampean tentunya niki. Sama namun kengken damel mawon, bawiyen. nah nek wis keperluanmu ya ben digawe wong liya. Paham? Meng titipan, ngono kadang disombongke, dianggapke, dibanggake. Pantaskah kita menyombongkan sesuatu yang hanya titipan buat kita? Pantaskah kita menyombongkan sesuatu yang bukan milik kita? Orang melu duwe kok disombongke. Meng titipan. Tapi kalau tukang parkir mata niko, dititipi mobil kuat, mewah-mewah, bagus-bagus, api-api, larang-larang lagi mobilnya. Mata niku tukang parkirnya sombong napa mboten? Anggak napa mboten? Kemenyek napa mboten? Masa ana tukang parkir dititipi ku ada api-api, hmm, mobilku apa? Uh, tukang parkir sampel. Buat dititipi mobil ku kuantah mewah-mewah gini larang-larang tukang parkir biasa aja balik. Betul sombong, betul saya biasa mawon. Mobil dipentek kali sing duwe. Cukup-cukup. Maka duwe kok. Sama cukup, ya gak susah sama sekali gak sedih. Rumong yang titipan panorama melum duwe, dicukup ya ben, betul susah. Ya urip sing bener lah ngoten bunge nggih. Nggih sama sampean kelangan 10000 lemari diurat tarik no anak disadui, Nah yo iya, tak jam iki lho wis sak jam 20 menit. Aku tuh sebenarnya tahu kalau kamu cinta aku. Tapi kita dibatasi waktu sayang. Kita di waktu nih kok yo. Ya. Kita niki subhanallah. Mudun tentunya buatan sanggup nopo-nopo. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Ini di berbagai materi pengajian sering saya sampaikan. Allah mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian, dari rahim ibu kalian, ke alam dunia ini dalam keadaan la ta'lamuna syai'a, tidak mengerti apa-apa, tidak tahu apa-apa, tidak bawa apa-apa, tidak punya apa-apa. Mudun tentunya mboten betul napa-napa. Mungkin nanti yang bayi lahir karena bawa bis. Manusia yang tidak punya apa-apa, tidak ngerti apa-apa, tidak tahu apa-apa, agar hidupnya mulia dan terhormat diberi modal oleh Allah. وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ngajak terus loyo. Kemudian Allah menjadikan untuk kalian as-sam'a. Yang pertama, penglihatan. Indah bahasa Al-Qur'an, tidak disebutkan mata, tapi disebutkan penglihatan. Karena mata dengan penglihatan itu beda. Banyak orang yang punya mata tapi tidak punya penglihatan. Matanya tidak akrab dengan ayat-ayat Allah, tidak dipakai melihat tanda-tanda ciptaan dan kebesaran Allah untuk diambil hikmah dan ilmunya. Mata itu namanya punya mata tapi nggak punya penglihatan. Wal ab eh, sama pendengaran. Pendengaran kalau kuping ya beda. Kuping niku kuping, pendengaran niku pendengaran. Banyak orang punya kuping tapi nggak punya pendengaran. Kuping ning tiga candelane kacamata. Kaya yurus dicentelke. Mboten damel mirengke nasihat-nasihat kesaenan. Wal afidah yang ketiga dibeti hati dan perasaan ini yang paling mahal nilai manusia. Tapi sekarang banyak orang yang sudah nggak punya hati, nggak punya perasaan. Kata nama beden. Kata. Istri itu udah tahu kalau suami kerja keras banting tulang untuk siapa, kalau nggak untuk istri. Itu ada istri yang nggak tahu terima kasih sama suami. Itu namanya istri nggak punya hati, nggak punya perasaan. Yang kapung rawuh lah nyambut gawe saya mboten pikantuk asil. Sing putri lah nyambut ning ngarepe omah wis karo raine ditekuk kang kemirung batuk dadi siji. Lincip. Nanti kowe nek duwite gak entuk duit. Gak iso entuk duit nyambut gawe entuk duit wong lanang apa. <laughs> Sing lanang kari kau yau kaya belo ketulup. Itu namanya istri yang gak punya hati, gak punya perasaan. Suami juga gitu, tahu kalau sampean kerja bisa tenang itu karena jasanya istri, istri yang di rumah jagain rumah, ngeramut anak-anak. Lu umpama anakmu gak diramut istri, eh lu ngerentep lah nyambut gaya kok ya iso nyambut gaya sampean. Maka kadang ada suami yang suka kekerasan dalam rumah tangga, suka menyia istrinya, itu suami yang gak punya hati, gak punya perasaan. Oh no jamaah pengajian ngerti kiai ini harus pindah ngajine ya wes kok gak gelem rampung ngono ku ya. Jamaah gak punya hati, gak punya perasaan. Dek sing kemripun pun sami ngrantos lho. Duh, kalau modal pemberian Allah agar manusia terhormat tidak dimaksimalkan boten didamalkan saya penglihatan, pendengaran, hati dan perasaan maka wujudnya menungso tapi nilainya lebih rendah daripada binatang Ula ikagal an'am balhum awal mereka itu lebih sesat daripada binatang mereka seperti binatang ternak bahkan lebih sesat daripada binatang gua menungsa yang kelakuan yang yang gua identik dengan dewan Nah kita uang saya diwadani dewan woi woi uang <laughs> saya geruwaka suka korupsi ngono dulu aneh lah tikus Gimana? Mm -mm. Apa pekerjaannya tikus? Tikus itu suka mengerikiti, mengerikiti menggerogoti sesuatu yang disimpan rapi-rapi. Barang harus disimpan rapi, dikrokoti tikus. Duit rakyat harus disimpan rapi-rapi, dikrokoti tikus. Wong lanang sing telutak ya jenenge kucing garong. Mulane anak lagu ya jenenge <clears throat> keong racun. Lah dadi kewan kabeh nang manungsa nek wis kelakuan elek. Wong sing doyan wedoan diarani buaya darat. Ngoten niku. Dudu bojone kok kumpul, hmm, kayak diarani kumpul Hmm. Padahal jane lak kumpul wong to kowe. Lek ngoten niku. Jadi nek wis elek lebih sesat ya daripada binatang. Akhirnya jadi isen-isen neraka. Walakad darokna li jahannam katsiran minal jinni wal ins. Gusti Allah yang ngendi kok yakti temenanan tak beki neraka jahanam iki kebanyakan isine teko jin kalih menungso. Kenging napa? Lahum qulubun la yaqahu nabiha. Mereka punya hati, tapi bukan turun angen-angen, bukan turun ngerawasakan tanda-tanda kebesaran Allah. Walahum ayunun la yubsiruna nabiha. TWN dua meripat tapi mboten didamel ningali ayat ayat Gusti Allah. Walahum adhanul la yasmau nabiha. Mereka punya kuping, telinga tapi tidak dipakai mendengar ayat-ayat Allah. Tembuh, eh, dok lengak-lengu nyawang apa? Karena nak saya irama ni kan?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 Bismillah. Paite ra karuan mergo gulane larang. Bacok kok maneh yo. Wis kadung yo wis. Lek dikai mripat boten digunakake kuping, boten digunakake perasaan, boten digunakake. Ya, dadi isine-isine neraka kono wau. Kebanyakan penghuni neraka dari bangsa jin dan manusia karena mereka tak menggunakan segala indah yang diberikan. Kok domblong? Punya akal tapi tak berpikir, punya hati tapi tak merasa, punya mata tapi tak melihat, punya kuping tapi tak mendengar. Apa? Enak? Enak rumah ke. Sebagai manusia yang punya perasaan kalau tak kenal Tuhan maka seperti hewan apa ngombe neh kepahitan perasaan kali hati ini loh sing mulai hilang kalau beberapa waktu lalu entah berapa bulan yang lalu nih, Bu langsung ngaji nduk dalam niku ningali TV lho karepe kepengen ningali berita dan berita nopo yang pas kalau puter niku kayak enten acara hewan sing aneh-aneh. Hmm, pokoknya bahas acaranya apa gak penting, yang penting kula ilmu nih. Kalau acara hewan pas niku enten kucing. Niku mana? Masuk kucing babar mana anak ini ku cemeng jadi pedet. Lah gelak bener mah. Lu mantun mana niku? Si mbok nih kucing niku mati. Asli anaknya yang cemeng niki kecil kecil kecil kecil buat enten saya ngramut. Lah terus konangan kalih bedes. Diramut Bu, kalih bedes niku didilati, diramut, dibundut, terus disusui. Kelersan bedes niku nggih tetak. Enggak ada anak cilik-cilik ngoten disusui bedes diramut sampai gede. Kula niku mikir subhanallah, iki ana bedes ae duwe pring kebedesan. Bedes saja punya peri kebedesan. Sekarang tuh banyak manusia yang sudah tidak punya pri kemanusiaan. Ya wonten to kadang ibu-ibu niku putra putrane piyambak nembe lahir langsung dipateni ya Allah iku manusia yang nggak punya pri kemanusiaan kata wong bedes saja punya pri kebedesan lah kok manusia sudah nggak punya pri kemanusiaan berarti manusia yang seperti itu jelas kalah karo matur suwun sama ngomong pedes kalau nyawang kulo ya Allah makanya beridul fitri berarti kembali kepada fitrahnya manusia sebagai manusia yang betul-betul manusia. Manusia yang manusiawi, yang nilai manusia itu ada di hati. Bukankah Allah menilai manusia itu dari hatinya? Inna la yang dulu ila suariku wala ila sadikum walakin yang dulu ila qulubikum wa niyatikum. Tak ngerti ya wis. Allah tidak memandang dan tidak menilai kalian dari wajah kalian yang cantik, yang ayu, yang kanteng, yang tampan, yang keren, yang trendy, Bukan pula dari bodimu yang kagah, tegap, perkasa, atletis, sehat, kuning, kulitnya gak untung-untungnya sisan. Kalau perempuan yang keboy, semlohai, anduhai, imut, yahut, bahenol, menol, menol, semak, kemelenok, kemontok, kementak, kementak, kemolek, kinis, kinis, minis, kinis, mentang, menteng, belum, moblong, belongor, monyor, monyor, boten. Bukan, bukan dari materi, benda dunia, harta benda, kekayaan, soge, boten. Bukan dari titel, gelar, jabatan, sing macam-macam, monok SPD, sibuk, mulai diri, apa SAG sarjana alam gaib macam-macam titel bukan dari pangkat derajat kedudukan enggak kalau dalam pandangan Allah antara camat karo sing adol tomat podo sing lurah karo sing bakul gabah podo kalau ngajine sergep endi ngajine sergep bakul gabah yo ya, luwe derajatnya luwe mulia bakul gabah timbang lurahe di mohon <laughs> ngono Pak Lurah ketakwaane sing dinilai niku camat orang tahu ngelok ngaji salate orang tahu jamaah yo ya. Tapi nek sereget ngaji ngajine, uripe amal manfaat ya Allah. Wilayah Kecamatan Kuadungan sak meneh ambane aku dipercaya dikai amanah, tak usahane, tak makmurke, pendidikane tak tingkatke, pelayanan kesehatane tak gampangi urusan apa-apa. Uripe betul-betul manfaat yo ya rahmate Gusti Allah diparingke teng kene Pak Sama. Ngono. Jadi yo demane munggah dadi sekda. Nek urung kedisian mati. Kabeh arep mati kok. Lho ki mboten. Ngono. Gusti Allah yang nilai niku saking ati. Nah, saiki atine menungso niku ana sing jembar, ana sing sempit, ana sing mombo, ana sing ciut. Allahumma sholli ala Muhammad. Muga-muga rutin dereke ngaji ngeten iki atine tambah jembar. Wong niku nek atine jembar, meskipun gak ada masalah sing ageng-ageng, gampil lah ngadepi. Atine jembar kok masih banyak ruang-ruang yang kosong. Gak gampang panik, gak gampang stres, gak gampang depresi, gak gampang kalut. Kan masih banyak ruang yang longgar. Tapi kalau hatinya sempit, masalah yang menurut umumnya menungso itu remeh banget. Wah, susah, bingung, kupu, nopo. Oh, hatinya sempit, hatinya ciut. Zaman mireng kene napa Bu? Yang niku hatinya pun jembar, luwih jembar timbang segoro, hatinya ombo luwih ombo timbang dunyo. Tapi hatinya ciut yo ya luwih ciut timbang lene semut. Kayak itu bu. Yang niku hatinya jembar, hatinya luas, lapang, Menghadapi masalah yang menurut umumnya menungsa itu berat, menurut umumnya menungsa itu sulit, bisa dihadapi dengan mudah. Padha karo yang manggono lapangan sun luas, lapangan sun ngombo banget. Kumpul kali kewan sing ageng-ageng kono kebon, kebono sapi no jaran. Santai. Santai. Ada kumpul karo kewan gede-gede, kok santai. Entah sik panggilan panggenan sing kena dinggoni wong panggenane ombo. Paham ya. Tapi nek hati niku sempit, masalah cili, masalah gampil remeh banget. Ngoten niku bingunge orang karuan susah, mboten karuan. Mboten kalih tiyang nglampun ning gone panggonan sing ciyu tok. Kumpul kalih kewan cilik lak gubo. Ngapunten ten jero toilet, ten jero WC kumpul kalih ana coro klemer-klemer klemer lak bingung. Padahal kewane ming cilik coro kok bingungke. Soale panggonane ciut. Dua masalah ming cilik, gak diwawuh karo tangga, gak disapa karo tangga, ngene bingung sumpek sampe gak iso turu ketap-ketip. Mergo atine ciut. Sembarang si Peter. Ono tonggo bangun rumah ngono yang ketap ketip. hati ini ciyu tok. sih, sing dipikirke wis turu ngorok ndekne ini iso turu ketap ketip. Akhirnya ini bisa tuku mobil dia ya yo ketap tonggo ini berangkat haji, dia ini berangkat ke rumah sakit mesti. Mergo ini sempit, ono masalah opo e, terus jadi ruwet, jadi bingung, bareng ke masa ono tonggo yang wedok ayu yang lanang elek ngono ku yo ya ketap ketip, dibahas. Belum tuh, Mbak. enggak kalah. yang lanang ganteng. Eh sing betul ayu, barang sing lanang gelap Mbak, gelap. Nang sing lakoni ora piye-piye kok sama melu umek to, Bu. Masalah sepele nggak usah dipikirin teman-teman. Ayo atiku sing jembar. Bapak sampean yang ngono. Masalah bojo tambah lemu nah, itu bingung nih. Tambah lemu gak ya gue rasa diloke, disyukuri alhamdulillah Bu. Lah sampean nang ndek bojo kurun, mlaku seyek, saya kena kipas angin guling ngono. Wong wedok didemek watu dibuke mengi nyeneng wong wahing mencelat ngene. Seneng sampean. Nek atok sing lemu enak nek gawe tenger kalau bojoku. LGX lemu ginu-ginu. Amba enak pemain enak banjir, banjir, enak ora usah golek prau wis. Arep nyelametke barang-barang nek bojone kon mengkurep ngono ae kan wis kambang. TV munggah kursi munggah kali nyurung. Ora usah masalah. Ngono kok bapak-bapak butuh tambah lemu ya dilokke. Hmm? hmm. Butuh main sing tingkat awak pindah tahun yang ngamuk tuh Pak wong wedok tilok, ngono. Wong wedok niku mboten kena yo, Diomong saene mawon ten kan tambah sae. Niku rahasiane. Emang perempuan itu sukanya kan kalau dilem, diperhatiin, dia betul. Loh tenan. Tak percaya coba nanti perhatiin istri bapak sampai rumah praktek. Mang sawang, eh bujuk sama nanti pandeng, perlu belas menit atau kepet. Nyaman sawang ku wong ketok terus keloket keloket keloket. Nyapa to Pak? Nyapa nyawang nyapa. Nyawang nyapa. Ini sampean pantung. Nyapa to Pak? Nyapa. Oh, nyawang bojone dhewe. Hmm, biasane gak ngene nyawang nyapa nyawang biasane gak ngene. Aku lo seneng nyawang hmm, sampean. Hmm, tukung nyawang gak ketemu. Saweneng. Sama nelam tak sawang-sawang tambah tua kok tambah elek. <laughs> tambah ya apa lho bu sampean ku nganggo nah, klambi apa-apa kok jan pantes wis gantes luwes ngomong itu ah, terus jentik oh sawen <coughs> aja katik mbok oke ngamuk ngamuk mesti ngamuk Orang yang pasar nganggo klambi apik jalur pertimbangan. iki kan yo sing lanang ben tambah bojone pantes. Pak, ah, aku nganggo klambi iki pantes ya Pak yo. Pantes apa kaya lontong. <laughs> yo ngamuk wong itu. Omongan sing apik. Aku lho Bu, ndek bojo sampean wis bejo Bu, masyaallah tak syukuri alhamdulillah. Aku lho bojo sampean yo kabeh ayu sregep. Hmm, hmm, wong wedok nanti loke ayu sregep. Engkok langsung nang pawon ora-ora. Nyapu, mbah-mbah, petok apa-apa digotongi kabeh. Wis kudu usung-usung nang ngono. Nah, wong wedok nanti lok. Taman dulu deh. Wis ora ayu. Kemayu, beler sisan. Wong wedok delokke ngono ya klimpluk. Glindung emoh nyapa-nyapa. Nyapu omah kotor ya ben mboten ngurus anak rewel ya ben. Wis ndak ngurus kono apa-apa moh masak ya moh. Kon adus lho ya, moh. Dek wis kate magrib nang adus. Mah kok ngelek adus. Tambah elek. Ngono carane. Maka iki pentingnya halal bihalal di situ. Halal bihalal itu yo ya, yo ya. Artinya secara simpel ini Iki saat ini aku kepengin nerangke yang hati, tapi kapan-kapan lek diundang boleh. Iki insya Allah iki ono jadwal mulai kalau temen iki. soalnya gak salah panitia ki jadwal ini langsung betul masih Mesisan. Loro lurung ya Berarti 2015. Tapi yang mboten pas malam Ahad pagi. Mboten yo kudu ngalah mbek aku. <laughs> yo menyesuaikan yo. Ngapunten. Ya muka muga badone ini terus pengajian rutin akad pagi niku sing rawuh nggih kathah ngeten terus. Yo akad paing. Kok yo eling dinane tapi kok gak tau mangkat weh. Eh, yo apa taruh Mahabharata. Melu ngaji yo ketinggalan Mahabharata. Iki aja sangkingane Pak Anwar gak kira mangkat yang Ya apa mboten? Lo ngaku. Halal di nih niku pertama menghalalkan yang dulunya haram karena Ramadan begitu Ramadan selesai kembali menjadi halal aslinya halal begitu Ramadan jadi haram Ramadan selesai kembali halal contoh minum kopi halal kok gak solongan loh halal begitu Ramadan siang hari minum kopi hukumnya haram tapi setelah Ramadan selesai minum kopi siang hari malah jadi halal meleleh Nah, mereka halal gak? Baik gak Python, Dahar, Dahar, niku aslinya halal di siang hari halal. Begitu wonten bulan Ramadan, dahar siang hari haram. Ramadan selesai, kembali menjadi halal. Halal di halal. Kumpul kali garwane piyambak. Rumakno garwane piyambak. Halal di siang hari. Begitu bulan Ramadan datang, meskipun kali garwane piyambak di siang hari hukumnya haram buatan pareng kena denda begitu Ramadan selesai sak katokmu halal yang kedua, berusaha menghalalkan kesalahan kita kepada sesama dengan cara minta maaf dan saling memaafkan. Karena dosa-dosa yang berkaitan dengan Allah sudah diampuni, tinggal dosa dengan sesama manusia. Mulanya pentingnya niku halal-halalan, menghalalkan kesalahannya, menghalalkan dosa-dosa. Ini namanya tiap kumpul niku mesti gak ada. Salah. Halo. Bapak non sewu, Bapak sudah memaafkan Ibu. Jawab yo yo. Bapak sampun memaafkan Ibu, Bapak dari lubuk hati yang paling dalam. Nah, sing ketok guyang guyu. Alhamdulillah yang sampun di sepura. Ibu, ibu sudah memaafkan bapak. itu senakal apapun dia. Meskipun ibu sering disakiti dan dikhianati. Meskipun bapak kalau ngasih uang belanja ibu cuma 300 ribu, tapi kalau kasih ke rondo 700 ribu. Tetap ibu maafkan. tidak dimaafkan bu jahat ini loh bu kalau bapak tidak mau memaafkan kesalahan ibu demikian pula sebaliknya kalau ibu juga tidak mau memaafkan kesalahan bapak sungguh penderitaan yang mana lagi yang harus dirasakan loh iya kan Ibu kalau menyakitin bapak belum dimaafkan nama bapak itu dosanya besar banget loh ibu Ibu kalau keduluan mati, bapak belum memaafkan itu tidak bisa masuk surga. Ngono ku katamu mau wong itu jaluk sepuro sing lanang, bak di ngapura ngoten niku mboten sedih, biasa. Biasa. Pak, aku sing salah jaluk sepuro. Kak, kata sepuro. turun garing seluruh hatiku. Kak mbok sepuro, Pak. Kak, kak mbok sepuro ya wis. Engko bengi aja aku. <clears throat> yang istri ngoten niku atos atine kata dosane. Betapa menderitanya diciptakan berdua sebagai suami istri itu kan harusnya saling membina kasih sayang. Ya betul. Ya terus kalau tak sepuro sepuroan kumpul sak rumah omah seringkut seringkutan sing lanang ketemu sledot sing wedok ketemu setiat sing lanang sledot sing wedok Sentingan turu wong loro sak kamal singkur-singkur. Wis padha tuwek, eh padha watu. Eh kapan sing lanang watu? <coughs> sing wedok nyaut. <coughs> sing lanang <coughs> sing wedok. Niku lek gelem turu sak kamar. Kadang sing lanang iku diobrak kok. Turun jabah, aja turu kene. Turun jabah, Sing lanang nggak ya keluyur, keluyur, keluyur, sarungan tok. Ya kalau rumahnya gede, ruang tamu, ada kursi, ada sofa, sok turunan kursi. banyak rumahnya cilik, nggak ada kursinya, nggak melungker nandukur meja. Namanya rumah tangga itu kalau bisa kan bahagia dunia, bahagia di akhirat, jadi suami istri di dunia sampai nanti ke surga. Amin Allahumma koyok rumah tanggane Kanjeng Nabi kali garwane Nabi Ibrahim kali garwane utuh mulai dunia ngantos suwargo pun ngantos koyok Abu Lahab tak nih neroko karo karone. pun ngantos satu rumah tanggane Nabi Nuh. Nabi Nuh niku jeng kakung solih tapi sing istri kafir. bincin ke akhirat jeng kakung suargo sing istri neroko Nak ngoten Bu nge Nabi Nuh e suargo terus garwane sinten namine garwane Nabi Nuh? Wonten jeng ngertos? Mboten ngertos ya Garwane Nabi Nuh niku namine Bunuh. Mereka kok mbok guyu to. Lah sinten namanya garwane Nabi Nuh niku? Buno. Eh, garwane Pak Lurah kan Bunu ora. Garwane Pak Samad Bu, Samad. Garwane Nabi Nuh Buno. Garwane Nabi Lut ya Bulut. Niku benjing sing Nabi Nuh, Nabi Lut tak ten swarga. Lah garwane ten neraka, mboten enak. Nah, carane nggih niku ngapuro ngapuro wes jam sepuluh eh di bus padha ngaji dua kali ampun nah pangapunten ingkang agung kurang ngundang dewe Jomeng nunut ya sampai jumpa tahun depan di tempat ini. Tak itu Bapak Ibu kata aturan ya mesti kata lepate. Matur suwun Pak empat Pak Lurah, akan ngaos kerawan panjenengan ngapunten sanget jenengan boten pagi wekdal nyambut Pak Lurah keran, eh, Pak Camat mboten dipun paringi wekdal sambutan keranten dalam waktu ini pun terbatas. Pengapunten sangat mungkin dipun saringi hidayah Gusti Allah.